الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمة ورحمة الله melanjutkan kajian kita tafsir Quran al-Azim ayat 163 Allah sebutkan satu enam tiga, Hah? satu enam dua lagi dari Rasulullah sudah. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa Isa wa wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawud Kami wahyukan kepadamu Rasulullah SAW sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi yang setelahnya dan kami wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan yang setelah mereka Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ayat ini merupakan pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah wahyukan kepada hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana itu wahyu pula Allah turunkan kepada para nabi-nabi yang sebelum beliau alaihimussalam dan Allah sebut dari nama-nama mereka Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan juga Sulaiman alaihimussalam dan kami berikan kitab Zabur kepada Daud Zabur nama kitab suci yang Allah wahyukan kepada Daud. Zabur wazan fa'ul bimakna maf'ul. Zabur itu wazannya fa'ul. Maknanya maf'ul sama seperti rasul Maknanya mars, e, marsul atau mursal yang diutus. Maka zabur bermakna mazbur. Mazbur makruh sesuatu yang dibaca. Disebutkan oleh mufassirin bahwa zabur tidak ada padanya hukum tidak ada padanya halal maupun haram isinya sebatas hikmah-hikmah dan mawa'id mau'idah-mau'idah nasihat berisi ujangan untuk kebaikan tidak sebagaimana Quran yang sempurna tentunya di situ ada mauidhah, di situ ada hukum, di situ ada halal, haram, perintah, larangan dan yang lainnya. Rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallama Allah Musa taklima. Para rasul yang kami kisahkan kepadamu sebelumnya demikian pula para rasul yang belum kami kisahkan kepadamu dan Allah berbicara sungguh-sungguh telah berbicara atau mengajar bicara Musa alaihi salam ini penamaan para nabi <clears throat> yang ada nasnya dalam Quran. Rusulan qad qasasnahum alaih. Yang telah kami kisahkan, kami ceritakan kepadamu dan disebut oleh Allah nama-nama mereka di dalam Quran yaitu Adam, عليه السلام إدريس نوح هود صالح إبراهيم لوط إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف أيوب شعيب موسى هارون يونس داوود سليمان اليسع Zakaria, Yahya, Isa, demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau termasuk di dalamnya Zulkifli menurut sebagian mufassirin atau banyak dari mufassirin karena mereka berdasarkan apakah Zulkifli termasuk nabi atau orang soleh. Al-Muhim ini 25 para nabi dan rasul yang Allah kisahkan mereka di dalam Quran. Makanya yang disebut 25 nabi, 25 rasul, ini mereka yang dimaksud yang Allah kisahkan yang Allah sebut namanya dan bagaimana dengan kaumnya di dalam Quran. Bukan berarti para nabi hanya mereka. Bukan berarti para nabi terbatas pada mereka. Karena para nabi banyak lebih dari dua Tetapi ini yang Allah sebutkan kisah-kisahnya maruf. Bagaimana mereka dengan kaumnya dalam Quran. Makanya Rasulullah sebutkan tentang Bani Israel kanat tasusuhumul anbiya ulama halaka nabiyun khalafahu nabi. Bani Israel dipimpin oleh para nabi banyak setiap satu nabi wafat diganti oleh nabi yang berikutnya memimpin mereka. Cuma tidak Allah sebut namanya satu persatu. Siapa saja mereka. Asal banyak kita imani. Yang Allah kisahkan, Allah sebutkan tadi nama-namanya di dalam Quran dari Nuh Kama auhayna ila Nuh disebut pertama oleh Allah karena beliau adalah nabi pertama atau rasul pertama yang disyariatkan melalui beliau syariat turun syariat dan diperintah untuk menyampaikan kepada kaum yang menerima dakwahnya maupun yang menentang Makanya di dalam hadis syafaat ketika manusia berduduk mendatangi para nabi untuk menghadap Allah mereka. Rasulullah sebutkan bahwa mereka mengatakan kepada Nuh anta awwalu rasulin Nuh engkau kan rasul pertama awal belum Nuh nggak ada Rasul. Kamu Rasul pertama yang Allah utus. Maka datanglah ke Allah menghadaplah untuk mempercepat hisab dan seterusnya menunjukkan bahwa Nuh adalah Rasul yang pertama alaihi salam. rusulan qasas qad qasasnahum alai wa rusulan lam naqsushum alai masih banyak yang tidak Allah sebutkan kisah-kisah mereka di dalam Quranul Karim dari kisah para nabi bersama kaumnya, bagaimana mereka berdakwah, di Musnad Imam Ahmad dari hadis Abu Umamah anna Abu Dar sa'ala Nabi Wa Abu Dhar tanya kepada Rasulullah beberapa perkara. kara amra salat wa siyam wa sadaqa wa fadla ayatil kursi. hawla wa la quwata illa billah. Maka disebutkan di situ oleh Rasul tentang perkara sholat, puasa, sedekah, keutamaan ayat kursi, pikirlah haula wa quwata illa billah, وأفضل الشهداء syahid yang paling وأفضل الرقاب budak yang paling ونبوة آدم dan kenabian Nabi Adam wa annahu mukallam dan beliau diajak bicara langsung oleh Allah wa adadul anbiya mursalin demikian pula jumlah para nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Demikian pula dari riwayat Jabir beliau sebutkan inilah la khatamu alfi nabi aw aktsar. Aku penutup dari seribu nabi yang sebelumku atau bahkan lebih lebih dari seribu nabi nah menunjukkan banyak jumlah mereka para hamba, orang tapi seperti Allah sebutkan minhum man qasasna minhum lam alaih ada yang Allah ceritakan mereka sebut namanya 25 yang tadi yang namanya Aruf. Ada yang banyak tidak Allah sebutkan nama-namanya dan bagaimana kisah mereka bersama kaumnya. Di akhir ayat Allah menyebutkan kepada mukminin wa kallamallahu Musa taklima dan Allah berbicara dengan Musa salam dan itu merupakan kemuliaan bagi Nabi Musa diajak bicara langsung oleh Allah sehingga karenanya beliau dijuluki kalimullah yang diajak bicara oleh Allah di dunia ini Musa alaihi salatu wassalam di sebut sebagai kalimullah menunjukkan bahwa Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala yatakallam lahu sifatul kalam bagi Allah sifat al-kalam berbicara dan berbicara ini Allah sebutkan dalam Quran banyak sekali dengan lafaz atau kata-kata yang berbeda-beda tapi maknanya satu Allah sebutkan Quran itu sendiri yang merupakan perkataan Allah dengan hadis hadis perkataan ucapan pembicaraan maka Allah katakan wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar perkataannya dari Allah? Pertanyaan tentunya untuk menetapkan bahwa Allah yang paling benar perkataannya. Di sisi lain tentu menunjukkan bahwa Allah berkata, berbicara. Itu sifatnya. Di ayat lain pula Allah sebutkan dengan kaum. Banyak lagi sama seperti ayat yang tadi waman asdaku minallahi qila minal qaum qila siapa yang lebih benar ucapannya dari Allah karena Allah berucap berkata berbicara qala Allahu hadza yauma yaumu yanfa'u as-sadiqin sidquhum Allah berkata di hari inilah orang-orang yang jujur bermanfaat bagi mereka kejujurannya berkata Allah Allah berbicara Yaqul dan banyak dari kola ini begitu pula yang memiliki makna yang sama uh, eh, naji dan nida nida panggilan dan itu dari kejauhan dengan suara keras naji panggilan dan itu dari dekat panggilan kehormatan kesayangan nah, kecintaan dari dekat seperti yang Allah katakan banyak juga beberapa ayat tentang ini misalnya Allah katakan di yaumul qiyamah wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajatumul mursalin وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ Dan di hari Allah panggil mereka semua. Allah tanya mereka dalam keadaan Allah Maha Tahu. Apa jawaban kalian kepada para mursalin? Dipanggil oleh Allah. Allah berbicara. Menunjukkan Nida itu dari kejauhan dan naji itu dari kedekatan yang Allah sebutkan juga di ayat lain. Wanadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiya. Nadainahu kami panggil dia dari kejauhan sebelah kanan tuh lalu begitu dekat qarrabnahu najiya naji kedua keduanya berbicara cuman naji bicara kalau dari dekat kalau di antara manusia sesama manusia ya mesti kau bicara dari orang kedekatan bicara dari dekat gimana dari mana kamu sama siapa sini dan semisalnya nah, kalau dari kejauhan kamu memanggil sesuatu dengan suara keras Ahmad Zaid Khalid sini itu nida tentunya dengan suara keras walhasil sekian banyak eh, nusus yang menunjukkan sifat kalam bagi Allah. Oleh sebab itu ketika Nabi Ibrahim mencela kaumnya yang musyrik menyembah dan menuhankan sesuatu selain Allah yang tidak bisa berbicara dengan mereka, tidak mendengar ucapan mereka, tidak melihat, tidak paham, nggak akan bisa menjawab. Salah satu yang beliau katakan, awala annahu la yukallimuhum. Tidakkah mereka tahu bahwa yang mereka sembah itu tidak bisa berbicara dengan mereka. Ayukalimu. Artinya itu sifat aib, cacat yang karenanya tidak pantas dan tidak benar sama sekali untuk itu kemudian dituhankan. La yukallimuhum. Tidak bisa bicara dengan mereka. Ima itu benda mati memang batu, kayu, atau apa misalnya, laut, sungai, pohon, atau orang yang telah mati kuburan, terus misalnya, lalu kalimu, Maka sifat tercela yang karenanya Ibrahim sebutkan kepada musyrikin dari ketuhanan yang mereka angkat selain Allah bahwa itu tidak berbicara. Karena bicara sifat kesempurnaan dan Allah Ta'ala maha sempurna dan maha mulia berbicara. Uh, mereka yang menafikan dan menolak sifat kalam bagi Allah mentahrif menyelewengkan makna kalam ini dengan berbagai macam bentuk pentakwilan dan penyelewengan. Ada dalam musus, dalam hadis, mereka terbentur dengan nusus nabawiyah antara lain yang mereka sebutkan yang berbicara dengan Nabi Musa ini bukan suara Allah karena mereka yakini Allah tidak berbicara itu bukan sifat Allah lalu suara siapa kalau itu bukan suara Allah ada dari mereka yang mengatakan ya suara ada yang bilang itu suara pohon yang di samping Nabi Musa saat itu. Ada yang mengatakan suara angin mengeluarkan suara atau apalah batu. Yang jelas itu bukan suara Allah. Ahlu sunnah Salafus salih rahimahullah membantah mereka dengan nas ayat itu sendiri. Bagaimana kalian katakan itu bukan suara Allah? Bahkan kalian katakan itu suara pohon atau batu atau angin. Sementara suara itu berkata, bunyi suara itu Allah sebutkan dalam Quran terkait Nabi Musa ini. Karena diajak bicara oleh Allah. Ayya Musa innani anallah ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa innani ana rabbuka aku adalah Rabbmu Tuhanmu pohon Tuhan Nabi Musa batu angin yang menciptakan Musa Suara itu mengatakan anak ana buka, Lepas sandalmu kau di tempat yang suci tua. Itu suara itu. Siapa yang berbicara demikian? Robmu. Aku adalah Robmu. Kalau bukan Allah siapa? Mungkinkah seorang yang beriman mengatakan itu bukan suara Allah lalu siapa rohnya Nabi Musa demikian pula takwil batil atau tahrif yang mereka sebutkan terkait hadirun nuzul bahwa Allah itu tidak turun kata mereka dan yang berbicara pun bukan Allah. Di sepertiga malam terakhir setiap malam setiap sepertiga malam dan mereka ya suara demikian ada. Baik. Di dalam nas tersebut Rasulullah SAW kabarkan pembicaraan itu suara itu berkata bunyinya Man dalladhi yas'aluni fa'u'tiyah. Man dalladhi yastaghfiru yastaghfiruni Siapa yang meminta kepadaku pasti akan aku beri. Siapa yang berdoa pasti aku kabulkan. Siapa yang istighfar minta ampunan kepadaku pasti akan aku ampuni. Suara siapa ini? Dan siapa yang berhak mengampuni? Siapa yang bisa mengabulkan doa? Siapa yang bisa menjawab permintaan hambanya? Mereka takwil-takwil kan maknanya makna yang ada di dalam maksudnya itu bukan suara dari Allah, bukan perkataan Allah, tapi makna yang ada dalam diri Allah. Makna yang ada di dalam diri Allah. Makna qaib bidatihi kata mereka. Artinya yang namanya pembicaraan kalamullah kata mereka bukan berarti Allah berbicara, bukan berarti Allah berkata dengan suara yang didengar, tetapi makna yang ada dalam diri Allah. Nggak keluar suara. Satu itu batil, karena makna yang ada di dalam diri tidak disebut perkataan. Dan itu ma'ruf di kalangan orang yang masih sehat akalnya. Makna yang ada di dalam diri, dalam hati, itu tidak pernah dinamakan perkataan. Orang kalau bicara dalam dirinya sendiri, mulutnya mingkem, tertutup, dalam hatinya dia berbicara ini itu. Tidak satu pun orang yang waras mengatakan orang ini lagi berbicara. Kalau dalam bahasa Arabnya, rojul yatakallam. Rojul yakul. Kada. Berkata begini dia. Nggak ada yang bilang demikian. Makanya ketika Allah kisahkan tentang uh, Maryam dan dia bernazar untuk tidak berbicara dia katakan ini inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya dia bernazar untuk tidak berbicara dengan siapapun dari manusia tidak berbicara ketika dia berjumpa kaumnya Maria Maria kan heran tuh bayi dari mana ini Maka Abu abuki mra'asau wa na kumu kibagiyah Kamu ini bagaimana? Punya anak bayi. Bapakmu bukan orang jelek. Orang baik-baik. Ibumu bukan orang jelek. Apa yang Allah katakan? Fa asyarat ilai. Maryam hanya mengisyaratkan. Karena dia sudah nazar nggak bicara. Tapi yang beliau bawa, artinya tanya dia, biar dia bicara. Qalu kaifa mukallimu man kana bil mahdi sabiyya. Kata mereka bagaimana kalian bicara ini anak masih bayi masih di timang. Qala ini Abdullah dan seterusnya. Bicara bayi itu. Asyahid Maryam tidak bicara tapi cuma mengisyaratkan. Gak satu pun dari kaumnya mengatakan batal nadarmu. Karena kamu dengan isyarat itu sudah berbicara. Karena ada makna yang tersimpan di balik hatinya. Ya, ini tanyain anak ini walaupun dia nggak mengucapkan. Dan memang itu bukan pembicaraan. Nadarnya nggak rusak. Dia hanya mengisyaratkan sesuatu yang dipahami oleh orang. Yang namanya bicara dengan lisan, dengan suara yang didengar. ataupun nah, makna yang ada di dalam diri, dalam hati, tidak pernah itu disebut sebagai pembicaraan tidak disebut sebagai perkataan. Maka berbicara yang benar-benar berbicara, berkata dan itu didengar oleh Nabi Musa. Perkataan Allah Rabbul Alamin terjadi perkataan. Nah. dipahami oleh Nabi Musa, makanya ketika Allah kisahkan tentang Nabi Musa ini, Rabbi arini andur ilai Ya Allah tampakkan dirimu padaku Dan aku bisa melihatmu Dijawab oleh Allah Qala lantarani Engkau nggak akan bisa melihatku Musa enggak oleh Musa dan dipahami Walakin endur ilal jabal Fa'in istakarra makanahu fasawfa tarana tapi kamu lihat ke gunung itu Kalau pada tempatnya tetap kamu akan lihat aku. Falamma jala rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Wa Musa saika. Begitu Allah tambahkan dirinya ke gunung itu hancur dan Musa jatuh pingsan. Salah. Syahid bahwa perkataan pembicaraan yang didengar dan dipahami Allah berbicara didengar oleh beberapa nabinya yang Allah pilih Musa dan termasuk Rasulullah SAW begitu pula dari para malaikatnya Allah berbicara didengar oleh mereka dan mereka pahami jika Allah ingin mewahyukan sesuatu, Allah panggil Jibril dalam hadis lalu Allah sampaikan wahyunya difahami oleh Jibril kemudian Jibril turunkan beliau sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fahakala nah, dari kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kuatnya pengingkaran mereka kepada al-haq sifat kalam ini bagi Allah hingga mereka membaca ayat ini dengan menasabkan lafzul jalalah sebagai maf'ul muqaddam Ta'ala Allah ma yakulun. Sehingga di kalangan Mu'tazilah dan yang bersamanya ayat ini mereka sebutkan wa kallamallaha Musa taklima dan Musa yang berbicara kepada Allah kalam ketika itu menjadi sifat Musa tidak masalah karena Musa makhluk manusia. Allah sebagai pihak yang diajak bicara. Musa yang menyampaikan. Padahal ayat adalah kallamallahu Musa Allah sebagai fa'il sebagai subjek pelaku pelaku kalam artinya yang berbicara adalah Allah Demikian pula mungkin mereka bisa mengotak-ngatik ayat ini dan memungkinkan bagi mereka untuk itu oh, ini Allah ini sebagai maful usai sebagai fa'il tapi apa yang akan mereka katakan ketika Allah sebutkan di dalam ayat lain sama tentang Nabi Musa wa kallamahu rabbuhu wa kallamahu rabbuhu dan dia Musa diajak bicara oleh Robnya diajak bicara oleh Robnya kallamahu domir ha ini mutasil kembalinya kepada Musa Rabbuhu Robnya ini Allah sebagai fa'il nggak bisa ditakatik nggak bisa dikatakan Rob di sini maful anu itu fa'il nggak bisa dalam bahasa Arab nggak ada ruang untuk itu ini masih mungkin walaupun jelas suatu kesesatan nyata tapi ya Allah masih ada ruang bagi mereka untuk main-main di sini. Kallamallaha Musa. Tapi kalau dikatakan dalam ayat wa kallamallahu wa kallamahu rabbuhu nggak bisa sudah. Harus diterima dan diyakini bahwa Robnya yang berbicara kepada Musa. Makanya disebutkan Bishr al-Marisi tokoh Mu'tazilah begitu geramnya begitu marahnya terhadap ayat ini wa rabbuhu sehingga dikatakan kalau bisa aku hapus itu domir hak dalam kallamahu akan aku lakukan dari mushaf karena gerah mereka nggak bisa bertindak nggak bisa berkutik di situ karena mereka ahli bahasa ngerti faham dia dalam bahasa Arab Benar-benar maknanya kallamahu rabbuhu, Rabbnya yang berbicara. Gak, gak punya makna lain, gak bisa dota atik. Namanya geram sekali. Bishir Malaysia mengatakan, kalau bisa aku hapus hak ini dari mushaf, akan aku lakukan. Sehingga mungkin akan dikatakan wa kallama rabbahu misalnya. Tapi ada dhamir di situ kallamahu. Nggak bisa. al orang yang sesat dari al-haq akan terbentur dengan nusus akan menyalahi sekian banyak dalil yang jelas ayat mengajarkan kepada kita bahwa Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala yang maha mulia, maha sempurna mengajak bicara Musa alaihissalam bahkan itu dengan maful mutlak untuk menunjukkan kebenarannya wa Allah Musa taklima benar-benar Allah bicara dengan Nabi Musa sehingga itu menjadi keistimewaan dan menjadi kekhususan bagi Nabi Musa alaihissalam yang tidak dimiliki oleh para rasul dan nabi lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafakallahu jami'an ma yuhibbu wa